yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat taubat nasuha mandi salat sunat taubat mamin muslimin yuznibu dzamban ada orang silap khilaf buat dosa salah siapa yang tak pernah salah sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah tapi dia mengetahui sadar salahnya dia berdoa rabbana zalamna anfusana kami sudah menzalimi diri kami wa illam taufir lana kalau engkau tidak mengampuni kami wa tarhamna kalau kau tidak merahmati kami lanakunanna minal khasirin kami termasuk orang yang rugi ya Allah maka malam ini kita bermunajat kepada Allah berdoa mengenang masa lalu bergelimang dosa besok tak akan kita ulang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim أستغفر الله العظيم Banyak silap salah kami ya Allah Ampunkan kami ya Allah Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami Allahumma anta rabbuna Engkau rabb kami Yang menghidupkan kami Yang mematikan kami Nafas kami karena engkau Bumi yang kami pijak bumi engkau Paru-paru yang kami kami pakai pinjaman dari engkau Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau Banyak salah kami Mungkin dosa kami bukan minum khamar Mungkin dosa kami bukan berzina Mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua Tapi dosa kami adalah Kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmatmu ya Allah Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karuniamu ya Allah Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa Kalau kurang bersyukur itu pun dosa Apalagi yang lebih daripada itu Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh Kau masukkan roh ke dalam jasad kami Mestinya kami beribadah Mestinya kami bertawad Tapi bukan itu yang kami lakukan Ini dosa kami Ampunkan silap salah kami ya Allah Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta Tiada Tuhan selain engkau fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau ya Allah malam ini kami bermunajat kami angkat kedua tangan memohon ampunan kepada engkau ya Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah wali walidaina kedua orang tua kami ya Allah wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan nafkah yang halal untuk kami meneteskan darah air mata penuh keringat untuk mencarikan yang halal untuk kami ya Allah. Hari ini kami tak dapat bertemu. Wali ummahatina ibunda kami, ibu yang sudah mengandungkan kami 9 bulan, 10 hari lamanya, menyusukan kami 2 tahun lamanya, mengalir darahnya dalam darah kami ya Allah. Tapi tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup bersama kami, pulang dari tempat ini, kami dapat bersalaman, kami peluk tubuhnya yang rapuh, kami cium tangannya ya Allah. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami, tak dapat kami bersama dengannya. Kami hanya dapat memohonkan doa Rabbana firlana Zunubana Wali ummahatina Ibunda kami Allahumma firlaha Ampunkan dia ya Allah Warhamha ia ya Allah wa akrim nuzulaha muliakan tempat turunnya waj'alil jannata mathwaha jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah Allahumma ja'al qabraha yang sudah meninggal dunia yang sudah kau panggil menghadapmu Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Meneteskan air mata darah kami tak dapat minta untuk mundur kembali yang lalu sudah pergi tak dapat kami minta supaya dia hidup lagi bersama kami idza jaa ajaluhum kalau ajal sudah sampai la yastakhiruna sa'atan tak dapat ditunda walau sesaat wala yastaqdimun tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat ampunkan saudara kami ya Allah yang pernah berbuat baik untuk kami menyekolahkan kami, membantu kehidupan kami, memudahkan urusan kami. Kalau mereka masih hidup bersama kami, dapat kami menyambung silaturahim, kami pegang tangannya, kami dapat senyum ke wajahnya. Tapi hari ini sebagiannya sudah pergi meninggalkan kami. Ampunkan mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana Ampunkan dosa kami wali ikhwanina, saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman yang sudah mendahului kami dengan membawa iman ya Allah. Andai mereka silap, andai mereka salah, ampunkan mereka ya Allah. Hanya itu yang dapat kami ucapkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Selamatkan kami dalam agama. Jangan kami tersesat. Anak kami, menantu kami, cucu kami. Jangan sampai mereka membuka aurat. Jangan sampai mereka tersalah akidah, tersalah beramal, meninggalkan sunnah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Wa'afiatan fil jasad Sehatkan badan kami ya Allah Dengan badan yang sehat Bisa kami beramal sempurna Sehatkan badan kami, hati kami, pikiran kami Agar kami dapat beramal dengan ibadah yang sempurna ya Allah Waziyadatan fil ilmi Tambahkan ilmu kami dengan ilmu yang benar Maka benar pula lah amal kami di hadapanmu nanti ya Allah Wabarakatan fil rizqi berikan barakah dalam rezeki sehingga dengan rezeki yang barakah dapat kami menyekolahkan anak yatim. Dengan rezeki yang barakah dapat kami membantu pembangunan masjid. Dengan rezeki yang barakah dapat kami bantu fakir miskin, panti jompo, orang yang tidak mampu. Wabarik lana fi rizqina Berikan berkah yang berkah untuk kami ya Allah Wa taubatan qabla al-maut Berikan kami taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut curahkan rahmat ketika kami melewati mati wa maghfiratan ba'dal maut berikan kami ampunan sesudah mati Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut kematian yang begitu menyakitkan kullu nafsin dha'iqatul maut semua yang mati pasti merasakan semua yang mati pasti merasakan betapa sakitnya sakratul maut Allahumma hawin alaina ringankan kami ya Allah fi sakaratil maut ketika melewati sakaratul maut ringankan kami ya Allah di saat anak keluarga harta tak mampu menolong hanya rahmat dan ampunanmu yang dapat menolong kami Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka yang ketika diletakkan satu kerikil kecilnya saja diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Kullama nadijat juluduhum ketika kulit itu basah, ketika kulit itu melepuh, ketika kulit itu hancur, diganti dengan kulit yang baru. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah kami tak dapat memohon kecuali kepada Engkau tak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah wan najata minan nar wal afwa indal hisab Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Tolong kami ya Allah. Rabbana firlana zunubana waliwalidayna. ولأهلنا ولأئمتنا الصالحين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اجعل آخر كلامنا jadikanlah akhir kalam kami saat Israel mencabut nyawa kami saat kami terbujur kaku saat anak menantu mengelilingi kami saat keluarnya nafas kami yang terakhir biarkanlah yang keluar dari mulut kami itu adalah la ilaha illallah Allahumma ja'al akhir kalamina jadikanlah akhir kalam kami inna tihai ajalina ketika ajal kami sampai jadikanlah ya Allah yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma majma' bainana wa baina nabiyika satukan kami bersama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نتوسل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 Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.